Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ahu. Kita lihat apa yang beliau sampaikan, kita masih berada pada penjabaran rincian-rincian na'am arkanul iman bil qadar. Rukun-rukun beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah kami sebutkan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sirrullahi jalla wa ala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia, yang tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Karena secanggih apapun, sepandai apapun perkiraan manusia, pasti suatu ketika akan meleset dan tidak sesuai dengan prediksinya. Menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum, takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang berikutnya. Al-martabatu salisatu. Sekarang tingkatan yang ketiga. Ingat-ingat ini. Tingkatan yang ketiga apa? Rukun yang ketiga ini martabatul masyiah wal iradah. Jadi orang ketika beriman dengan takdir pertama beriman tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengilmui, mengetahui semua takdir yang terjadi di alam semesta ini. Semuanya Allah telah mengetahui mengenai bergugurannya daun, Paham ya? Dimanapun gugurnya, berapa jumlahnya, tahu semuanya. Paham ya? Yang kedua apa kemarin? alkitabah Semuanya yang terjadi di alam semesta ini sudah tercatat dalam Lauhul Mahfud. Bahkan catatan malaikat ketika mencatat Nah barakallahu fikum ajal manusia di dalam janin itu pun diambil rinciannya dari mana? Lauhul Mahfud. Mahum insyaallah. Nah, Yang ketiga ini. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan al-masyiah wal iradah Maksudnya bagaimana? Kullu syai'in yaqa'u fa huwa bi masyiatillahi wa iradatih. Segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah dan keinginannya. Paham ya? Jangan sampai antum gagal dalam memahami seperti ini karena di sini nanti ada oknum kelompok sesat yang mereka apa? tidak menyandarkan masyiah kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing hamba berbuat sendiri, menciptakannya perbuatan sendiri jadi nggak ada keterkaitan dan kehendak Allah taala sama sekali. Itu kelompok apa? Masing-masing hamba berbuat sesuai dengan kehendak dia sendiri. Nah, barakallahu fikum, nah menciptakan perbuatan sendiri tanpa ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah, ahsan. Nah, qadariyah barakallahu fikum keyakinannya seperti tadi itu. Bahwasanya innal 'abda Nah barakallahu fikum yakhluqu fi'la nafsih. Hamba itu menciptakan apa? perbuatannya dia sendiri. Jadi enggak ada keterkaitan dengan apa? kehendak dan keinginan Allah taala. Ada kelompok sesat yang lainnya yang mengatakan hamba sama sekali enggak punya keinginan, enggak punya kehendak. Semuanya paksaan semuanya. Jadi dia makan minum dipaksa. Dia naik mobil dipaksa. Dia tidur dipaksa, sholat dipaksa, bermaksiat dipaksa. Semuanya serba paksaan. Manusia bagaikan apa? Seperti apa kemarin? Seperti sematan bulu yang diterpa oleh angin. Ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ikut saja. Itulah manusia. Kata kelompok yang kedua ini. Nah, kelompok apa ini? Antum? Jabriyah. Ahsan. Jabriyah sama Qadariyah. Ingat ya Jabriyah sama apa? Qadariyah. Jabriyah dia ma'ruf dengan pemikiran. Jadi enggak perlu antum nyari siapa tokohnya. Namanya Jabriyah ma'ruf dengan pemikiran. Majbur, perbuatan hamba majbur dipaksa. Antum sholat dipaksa. Antum bermaksiat dipaksa. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan semua serba paksaan. Antum makan pun dipaksa. Padahal ini secara tidak langsung berseberangan dengan akal. Satu. Walaupun ada dalilnya, tapi dengan akal pun berseberangan. Sekarang kalau semuanya serba dipaksa, nah sodorkan kepada orang yang pemikiran Jabriyah tadi. Perhatikan baik-baik. Pemikiran Jabriyah, sodorkan ke dia. Di depan kan, di depannya dihidangkan dua piring Satunya nasi, lauknya tahu dan tempe. Yang satunya nasi misalkan lauknya sate kambing misalkan. Atau misalkan intinya mewah-mewah gitu. Kira-kira milih enggak dia? Dia hatta walaupun milih tahu dan tempe pun punya pilihan. Oh, paham ya? Enggak mungkin dia dipaksa. Kalau dipaksa dia ya dipaksa. Tapi kan ada pilihan, dia milih yang mana? Sodorkan juga dua jalan. Jalan yang halus, jalan yang rusak. Pasti dia milih kalau normal nggak akan milih jalan yang rusak dia, milih jalan yang halus. Berarti hamba itu punya pilihan. mami ya? Hamba itu punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan. Hanya saja kehendak dan keinginan tadi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ingat-ingat ya, Jabriyah. Adapun Qadariyah ini dikenal dengan pemikirannya dan ada tokohnya. Nah, tokohnya ini pertanyaannya, siapa tokohnya Abdurrahman? Siapa? Iya, siapa? Ma'bad Asyokani? Ma'bad Al-Juhani. Nah, barakallahu fikum Hasan. Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Di mana saat itu? Di mana? Ethiopia. Oh, <laughs> jangan itu eh, apa itu namanya? Abroha. Mana lagi? Allah Ustaz. Sudah benar Ma'bad Al-Juhani, teman. Saat itu muncul pemikirannya di mana? Hamzah. Belum juga? Abdul Razak. Abdul Ghafur. Sudah belum? Ewa Ahmad Muhammad. Belum juga? Iqbal. Di Basrah, ingat-ingat. Di Basrah. Zamannya siapa saat itu? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi saat itu ada dua orang anda bisa lihat sendiri. Nah, barakallahu fiikum kisahnya di sambungan hadis Jibril tapi di awal. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum itu nanti disebutkan kisah dua orang yang mereka hendak umrah sengaja bertemu dengan Abdul Umar mengkabarkan tentang tragedi yang terjadi di Basrah. Nah, yaitu sosok yang dikenal Ma'bad al-Juhani. Berpemikiran bahwasanya innal amra unuf. Semua kejadian yang ada ini Allah Ta'ala tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Keliru gak ini? Keliru. Inilah pemikiran Ma'bad Al-Juhani. Akhirnya Ibnu Umar marah. Di akhir-akhirnya Ibnu Umar mengatakan kalau kamu nanti jumlah mereka, kabarkan anni bariun minhum wahum hum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka kalau aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun juga berlepas diri dari kami. Apa maksudnya ya? Ini pemikiran apa? Qadariyah. Kemudian Ibnu Umar sampai bersumpah demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, Allah Taala nggak akan menerima sampai mereka mau beriman dengan takdir. Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, Ma'bad Al-Juhani di Basrah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fala yakunu fi mulkihi subhanahu wa ta'ala ma la yasha'u wa la yuridu. Tidak ada sedikit pun yang ada di dalam kekuasaan Allah taala, kemudian Allah taala tidak menghendaki dan juga tidak menginginkan. Ini juga masuk dalam faedah yang kita ulang-ulang bahwasanya suatu perbuatan, suatu perbuatan tidak akan terwujudkan kecuali harus terpenuhi dua perkara. Apa dan apa? Ini terulang-ulang ini ya. Hamzah, suatu perbuatan tidak akan terwujudkan kecuali terpenuhi dua perkara apa dan apa? Apa? Apa? Apa dan apa? Antum, teraman? Kemampuan dan keinginan. Ingat-ingat. Al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Perbuatan tidak terjadi kecuali dengan dua perkara keinginan dan kemampuan. Kalau antum cuma ingin saja, anak ingin makan bakso, tapi sarayawan nggak mampu. Paham ya? Terwujudkan nggak kira-kira? Nggak terwujudkan. Karena nggak ada kemampuan tadi, keinginan ada. Atau sebaliknya, kemampuan ada tapi keinginan nggak ada. Depan antum ada batu kerikil kecil aja. Eh? Nah, barakallahu fikum, ada batu kerikil kecil aja misalkan. Tapi antum nggak ingin, nggak ingin ngangkat, terangkat nggak batunya? Nggak terangkat karena nggak ada keinginan. Paham belum? Harus terpenuhi dua dari itu, keinginan dan juga apa? kemampuan. Pak belum? Antum ketika makan misalkan nah makan makanan eh, misalkan sate ayam lah taruhlah, makan sate ayam. Antum karena ada keinginan enggak? Ada kemampuan enggak? Nah, dua ini ingat-ingat. Al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Perbuatan tidak terjadi kecuali dengan dua perkara ingat-ingat ya. Apa tadi dua perkara? Keinginan dan kemampuan. Hanya ngandalkan kemampuan belum tentu terwujudkan perbuatan. Ngandalkan keinginan belum tentu terwujudkan perbuatan. Harus ada keinginan dan juga kemampuan. Mafhum insyaallah? Naam. Kama fi qouli ta'ala fa'al lima yurid. Allah Ta'ala zat yang mengerjakan seluruh apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa qoulihi innallaha yaf'alu ma yasha. Dan juga firman-Nya sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa qoulihi dan juga firman-Nya wa ma tasyauna illa Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berbuat, berkehendak kecuali Rabb semesta alam sudah menghendakinya. Jadi ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum, ini bantahan untuk orang-orang qadariyah tadi itu. Paham ya? Bahkan hamba tetap punya kehendak, punya keinginan, punya pula nah barakallahu fikum ngam pilihan tapi ingat kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa buktinya? Antum pagi hari, paham ya? Sudah manasin motor. Paham ya? Mau berangkat kerja, Ternyata ini kehendak antum, kehendak antum tuh berangkat kerja, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi. Paham ya? Kenapa? Karena kehendak antum tadi itu belum Allah Taala kehendaki. Sehingga antum enggak jadi berangkat kerja pulang lagi ke rumah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah taala menghendaki, pasti mereka enggak akan berperang. Akan tetapi Allah Taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Fakulu syai'in yahdusu qad sya'ahu wa aradahu wa awjadahu ba'da 'alimahu wa katabahu bahwa lauhil mahfud. Maka segala sesuatu yang terjadi sungguh Allah Taala telah menghendakinya dan menginginkannya dan mewujudkannya setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mencatat di dalam Lauhil mahfud. Nah, barakallahu fikum. Itu Tingkatan yang berapa? Tingkatan yang ke enam, yang ketiga. Dia tutup yang keempat. Al martabatu atau tingkatan yang keempat. Ini penting ya, empat tingkatan tadi jangan sampai terlupakan. Al khalqu wal ijad. Penciptaan dan juga pewujudan. Nah, ya? ijad itu mewujudkan. Khalq itu penciptaan. Qala ta'ala telah berfirman, Allahu khaliqu kulli Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil dan Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? mengurusi segala sesuatu tersebut. Wa qala ta'ala wallahu khalaqakum ma ta'malun. Dan Allah taala yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita makhluk atau bukan Abdul Aziz? Makhluk bukan perbuatan kita. Kitanya makhluk juga. Yang menciptakan kita Khaliq. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa kana fi qouli ta'ala min qabli an nabraha sebelum Allah Taala menciptakan musibah, bahwasanya musibah itu akan menimpa si fulan sudah tercatat dalam Lauhul Mahfud. Sebelum atom jatuh, paham ya? Sebelum atom jatuh terpeleset misalkan, enam itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfud. Paham ya? Nah, ini kita lihat min qabli an nabraha sebelum Allah Taala menciptakan musibah tersebut ai qaha wa nujidaha sebelum Allah menciptakan dan mewujudkannya. Fadalat hadil ayatu ala martabatil kitabah wa martabatil khalqi wal ijad wa martabatil masyiah wal iradah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tingkatan kitabah tulisan dan tingkatan penciptaan dan tingkatan kehendak serta keinginan. Mahum soalnya ya? Keempat ini dikenal arkanul iman bil qadar. Paham ya? Arkanul iman bil qadar ada berapa Abdullah? Hah? Ada empat. Pertama, Ewa. Pertama apa? Ada empat sudah benar. Pertama apa? Ewa. Apa? Enggak harus urut enggak masalah. Alkitab penulisan kedua. Al-masyiah kehendak ketiga. Apa? Apa? Ketiga apa? Antum yuk akhi Yusuf? Ilmu sudah belum ilmu tadi? Al ilmu ketiga keempat? Hmm? Al khalaq penciptaannya, ya kan? Ingat-ingat al ilmu, al kitabah, al masyiah, al khalqu. Ini dikenal dengan arkan iman bil qadar. Jadi antum jangan sampai lupa diingat-ingat selalu barakallahu fikum Kata beliau sendiri, "Fahadi arba'u maratib la Buddha minal imani biha." Kita tutup di sini nanti ya. Maka empat tingkatan ini harus kita mengimani dengannya. Al-ula pertama martabatul ilm, tingkatan ilmu. Asalnya yang kedua martabatul kitabah fil lauhil mahfuz. Tingkatan yang kedua adalah apa? Penulisan di dalam lauhil mahfud Asalnya yang ketiga martabatul masyiah wal iradah inda wuqu'i syai' itu tingkatan kehendak Allah taala dan juga keinginan ketika terjadinya segala sesuatu. Yang keempat adalah martabatu khalqis syai' wa ijadihi, yaitu tingkatan penciptaan segala sesuatu dan pewujudannya. Hadhihi maratibul qada'i wal qadar. Inilah tingkatan-tingkatan ketetapan Allah Taala dan takdirnya man jahada wahidatan minha lam yakun mu'minan bil qada'i wal qadar barang siapa yang mengingkari satu saja dari empat tadi itu niscaya dia tidak dikatakan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat-empatnya ini harus terpenuhi, harus ada. Adapun yang berikutnya tentang penyebutan kelompok-kelompok sesat, oknum-oknum yang jahat mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin